Bismillahirrahmanirrahim. الله kita lanjutkan Ya ibadi innakum dal illa man hadituhu fastahduni ahdikum Ya ibadi innakum ja'i illa man atamhu fastat'umuni at'imkum Ya ibadi innakum ar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum Wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian itu tersesat kecuali orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya ya ibadi innakum ja'i wahai hamba-hambaku kalian akan lapar kecuali kalian yang telah berikan aku makanan kepada kalian maka hendaknya kalian minta makanan kepada diriku Nisaya aku berikan makanan kepada kalian. Wahai hamba hambaku, sungguhnya kalian dalam keadaan telanjang. Kecuali yang aku telah berikan pakaian kepadanya. Maka hendaknya kalian meminta pakaian kepada diriku. Nisaya aku berikan pakaian kepada kalian. Dari hadis ini menunjukkan annal ibad أن ibada مفتقرون ila Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya hamba-hamba Allah itu sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'il umur dalam segala permasalahan Di awal hadis disebutkan innakum dhal illa man hadaituhu. Sesungguhnya kalian itu tersesat kecuali orang yang aku telah berikan hidayah kepadanya. Dari sini juga bahwasanya sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, man yahdillahu fahuwal muhtadi" ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya maka dia pun akan mendapat hidayah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil dan barang siapa yang Allah sesatkan falan tajid lahu waliyan maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang mampu memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Jadi kalau Allah SWT sudah menghendaki kita tersesat, maka tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada seorang pemimpin pun yang mampu memberikan hidayah. Dalam surah An-Nur walaula fadlullahi alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha dan kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya walaula fadlullahi warahmatuh ini kepada kalian ma zaka minkum min ahadin abada maka tidak ada seorang pun yang terbersihkan dari perbuatan keji dan mungkar untuk selama-lamanya. Jadi manusia akan terus melakukan perbuatan keji dan mungkar. Banyak dosa-dosanya. Walakin Allah yuzaki man yasha. Dan akan tetapi Allah menyucikan atau membersihkan dari perbuatan keji dan mungkar kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, ini juga bahwasanya kita bisa terhindarkan dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ini juga karena karunia Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Sering disebutkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabb kami kami telah menganiaya, menzalimi diri kami sendiri. Wa illam takfir lana wa tarhamna. Dan jika engkau tidak mengampuni dosa kami dalam memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh-sungguh kami termasuk orang yang rugi. Ini juga sering disebutkan terkadang dalam pujian-pujian yang menyelisih syariat bahwasanya Allah yang berhak untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang memberikan rahmat dalam surah Fatir ma yaftahillahu linnasi nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim Ya dalam surah Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika lahu. Jadi apa yang Allah telah berikan karunia membukakan kepada itu rahmat maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Jadi misalnya fulan dikasih karunia Allah rizki rahmat Allah SWT kesehatan dan lain sebagainya maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya walaupun mereka berusaha untuk memberikan madarat kepada orang tersebut wa man yumsik fala mursilalahu min ba'dih dan siapa yang Allah kehendaki baginya itu untuk ditahan rahmatnya maka tidak ada seorang pun yang mampu melepaskannya jika Allah menghendaki untuk menghancurkan seseorang perkara yang mudah ditahan rezekinya misalnya ditahan tentang kesehatannya maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan rezeki kepadanya tidak seorang pun yang mampu menjadikan dia itu sehat wa huwal azizul hakim dan dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana banyak dalil ia menunjukkan perkara yang demikian tadi masa rezeki juga demikian Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu rizqaha wa na wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dalam surat Ankabut ayat 60 perkiraan Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak binatang-binatang yang tidak membawa ataupun mengatur rezekinya. Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah ya memberikan rezeki kepadanya dan juga kepada kalian. Wa samiul alim dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba kalian lihat bagaimana lemahnya sebagian binatang. Terkadang orang Jawa bilang entung tahu entung sebelum jadi kupu itu. Nah, berbentuk demikian. Punya rezeki. Nah, punya rezeki. Kadang cacing yang ada di perut kalian itu kalau keluar sebentar itu sudah mati biasanya. Lemah di dalam menjadikan tubuh kita enam kurus, perutnya besar, nam cacingan. Nah, makanya banyak tapi dimakan oleh cacing tersebut. mendapat rezeki cacing yang lemah ya enggak. Begitu keluar biasanya sudah mati sangat lemah. Binatang-binatang yang disebutkan oleh Kiai Pelawak itu cecak, nah tidak punya sayap, tapi bisa memakan binatang-binatang yang punya sayap, ya tidak, cecak. Makanya apa? Makanya, nah nyamuk, lalat, laron, padahal tidak punya sayap. Seandainya nyamuk itu tidak mendekat kepada cecak cecak kelaparan. Nah, cecak kelaparan ya enggak. Lemah kondisinya. Dan juga yang lain. Bayi-bayi demikian enggak berdaya. Kalau ibunya enggak ngasih nah, nenen kepadanya, mungkin juga berat. Tapi Allah jadikan demikian. Ibu sangat cinta kepada anaknya. Kutu untuk melihat. Kutu. Nah, tinggal di kepala kalian kalau ada. Nah, kepala kita sudah. Punya rezeki bisa makan. Allah alam dimakan di kepala kita ini. Yang masih kecil liso. Nah, yang namanya liso anak kutu yang nempel di rambut yang menjadi putih-putih kecil punya rezeki dan lain sebagainya. Nahnu narzuquha wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki dan juga kepada kalian. Wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu nahnu narzuquha wa iyyakum. Nahnu narzuqukum wa nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak, -anak kalian sendiri. Khashyata imlak, takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Orang Indonesia sibuk dengan KB. Anak dua nanti Anak ah, L5 bagaimana? Rumahnya di mana? Sawahnya juga segitu. Nah, setengah hektar kalau ada orang Cina itu anaknya yang 15, 20. Orang Arab ada anaknya sampai 30. Nah, ada informasi dari nah, kemarin anaknya raja di sana itu 40 lebih anaknya. Ya. Tidak takut, tidak takut mau nempati di mana. Nah, Sumatera masih luas, Kalimantan masih luas ya enggak? Bingung cari tempat. Ya kalau tinggalnya di Ngancar aja Kupek di situ. Lah <laughs> kemana? kemana? Nah, kemana? Nah. Lihatlah. Nah, tanah yang masih luas. Nah, sejauh mata memandang di Sumatera itu kelapa sawit semuanya itu. Nah, sejauh mata memandang. Di Kalimantan hutan semuanya. Nah, bagaimana kalau sudah habis itu orang Jepang bisa bangun rumah di atas laut. Bingung-bingung, ya enggak? Ini menjadikan apa? Syaitan meracuni otak kita. Syaitan yang indukumul fakr. Wa yamul bil fahsya. Syaitan nakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Secara matematika gajinya itu satu juta. Kalau dimakan orang empat itu sudah pas-pasan. Bagaimana kalau anaknya sepuluh dapat berapa? Nah itu setan syaitan ketika kalian. Dialah Nabi Ibrahim Wasallam. Faraitum ma kuntum ta'budun. Nah. Antum wa abakumul aqdamun. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa yahdin. Walladhi huwa yutaimuni wa yaskin wa idha maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atamau ayya li rabbi khati'ati yawmiddin rabbi habli hukman wa alhiqni bis Ibrahim menyandarkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada diriku apa yang kalian sembah kalian sembah juga nenek moyang kalian Fa'innahum maka sebenarnya mereka, mereka itu aduwul li, sebagai musuh saya. Illa rabbal kecuali Rabb semesta alam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan saya. Dan dia juga yang memberikan hidayah, petunjuk kepada saya. Afaraitum ma tumnun? A'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun nahnu qaddarna bainakum al-mauta wa ma nahnu masbukin ala an nubaddila amsalakum man nusyiakum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtum an nashata al-ula falaula tadhakkarun terangkan kepada diriku apa yang kalian pancarkan ini air mani kalian menciptakan atau kami yang menciptakan suami istri itu hanya sekedar urunan. Nah, tapi yang ceritakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang sudah nikah tujuh tahun tidak punya anak. Banyak apa tidak banyak? Sudah miskin, anaknya banyak. Ya. Orang kaya anaknya satu, orang kaya tidak punya anak. Ya, perhatikan di situ. Kalian menciptakan atau kami menciptakan. Kalau seandainya kita menciptakan, kita buat hidupnya mancung. Nah, kulitnya putih, rambutnya yang lurus, matanya seperti burung elang. Nah, begitu kan? Ternyata kadang hidung kita mancung, anak kita pesek. Rambut kita lurus, anak kita keriting. Ya Bunda. Kalau begitu siapa yang menciptakan? Orang tua kita ompong, kita ada ompong. <laughs> Ini diperhatikan dalam surah apa itu? Anu bayna kumul mauta. Nah, kami yang menakdirkan baik kalian itu kematian. Wa ma masbuki dan kami tidak akan dikalahkan. Walaupun tuh fi burujin musyaidah walaupun kalian itu berada di benteng yang kokoh. Ala an nubaddil amsalakum agar kami itu mengganti orang-orang semisal dengan kalian kita ini antri mati. Nah, maka jangan petentang tenteng kayak orang tidak mau mati. Kita ini antri. Ya fulan jadwalnya mati. Besoknya fulan, besoknya Hanan, besoknya Umar. <laughs> Diganti dengan apa? Diganti dengan generasinya Hanan, generasinya Umar dan seterusnya. Ya enggak anak-anaknya yang semisal. Nah, wa nusyi'akum fima la ta'lamun. Maka kami akan bangkit kalian kalian kalian tidak mengetahuinya hari kiamat apakah termasuk orang beruntung atau orang yang rugi. Ini yaumul kiamat Apakah termasuk orang yang korupsi? Nah, yang menjadikan kita nanti sebagian memikul di lehernya onta, ada yang tanah, ada yang sandal, ada yang macam-macam. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya semua disandarkan kepada Allah. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dia yang memberikan makan kepada saya dan juga memberikan minum kepada saya. Kalau Allah menghendaki, Allah jadikan kalian tidak mampu makan. Orang yang memprengen, yang apa yang pecah-pecah itu, makanya sulit. Bagaimana kalau orang sudah nah, Allah tahan, tidak bisa makan, akhirnya harus diinpus. Banyak apa tidak banyak? Banyak sekali. Padahal jelas ada sebagian manusia yang tidak mas bisa makan daging. Nah, banyak adanya sate, milihnya tempe. Nah, iya banda, banyak ada begitu. Banyak Allah tahan. Sate di depannya tapi milihnya tempe, milihnya tahu. Mendalam ketika mudanya pokoknya warung. Nah, tiap saat warung. Masa tuanya tinggal tempe yang dinikmati. Nah, tidak bisa yang lain. Allah tahan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan. Coba orang kaya harus periksa Nah, periksa ke Singapura sana. Biaya berjuta-juta. Kadang petani minum nah paramol sudah sembuh. Ya, ya paramol. Nah, minum apa butrek sembuh. Ayo orang kaya harus ke Singapura, harus ke Jerman dan sebagainya. Ini menyembuhkan Allah. Kadang apa? Nah, kadang orang yang flu minum tambah banyak malah sembuh. Ini aneh apa aneh? Jadi sini menunjukkan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah dibawa ke sana kemari. Nah, dibawa dokter macam-macam cukup dibacakan Al-Fatihah sama daun bidara dicampurkan sembuh dengan izin Allah. Kayak kemarin kayak kecil kemarin itu, ke sana kemari ngambil sampah. Ngambil sampah. Di SD pun juga ambil sampah, dimasukkan saku dan sebagainya. Dibawa ke sini. Nah, dibawa ke sini, dibacakan oleh kalian. nama al yang kecil itu, ini masih ingat apa enggak? Begitu sembuh, ngasih ini banyak dan dimakan oleh kita juga kalian. Nah, sembuh ngasih ini saya itu banyak sekali. Nah. Jadi yang menyembuhkan Allah SWT. Nah, Idza maitu fa huwa alladhi yumituni tsumma Dia yang mematikan saya dan akan membangkitkan nanti yaumul kiamah. Yang matikan Allah. Walaupun tukang dukun berkumpul untuk membunuh seorang, kalau Allah belum memberikan terbunuh tidak akan mati. Dan situ yakin tidak usah takut dengan dukun walaupun pakai imamah hitam, nam kumisnya satu meter, nah, seperti orang India, enggak percaya, nah, bukan omong kosong nih. Ya, kalau orang India itu, nam, itu demikian dia putar di sini. Orang-orang Yahudi juga begitu. Kumisnya diputar di sini, kemudian diikat. Nah. Termasuk ketika kita bagian belik itu, nah, belik ada pohon jatuh besar. Nah, undang di sini ternyata kedahuluan dukun yang dari mana itu. Nah, jadi suruh kita yang nebang. Wah ini bagus ini bisa untuk eh, membangun um, pondok ini. Nah, ternyata kedahuan orang. Di sana ada dukul pakai nah, pakai imamah hitam. Kemudian dikasih di sampingnya itu kupat sama lepet, nah, sama keris dan sebagainya mantra-mantra baru bisa pohonnya dibelah. Nah, jadi asyhad kedahuluan. Demikian pula, wallahi atma'u filari rabbi khati'ati yaumiddin. Dan dia Allah yang aku mengharapkan agar mampu diselesaikan nanti yang kiamat pada hari kiamat. Itu yang diharapkan. Rabbi habli hukma wa ya Allah berikan kepada kami itu hikmah dan kumpulkan saya termasuk orang yang saleh. Ini semuanya hendaknya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, nah kesehatan dan sebagainya semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula afara'aitum ma tahrusun? a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaban fatal faraltum tafakkahun innal amra balahum mahrumun Terangkan kepada saya apa yang kalian tanam kami yang menumbuhkan atau kalian menumbuhkan? Coba kadang petani itu menanam bibit dimasukkan ke dalam tanah. Kadang yang tumbuh separuh aja. Karena tidak tumbuh sama sekali. Kadang dibuang aja tumbuh. Ayat menunjukkan bahwasanya Allah yang menumbuhkannya. Kalau kami kehendaki, kami jadikan itu tumbuhan dalam keadaan kering, hancur. Innal kemudian kalian mengatakan kita yang termasuk orang yang rugi, terharamkan dari enam kelimatan tersebut. Afalaitumul maal alladhi tashrabun a antum anzatum min al-muzni am nahnu munzilun? Laula sya'u ujajan falaula tashkurun. Maka tidak melihat bagaimana air yang kalian minum? Ya, terangkan kepada kami. Kalian menurunkan air dari awan atau kami yang menurunkan saya jelaskan kalau seandainya kita yang ngatur kita yang ngatur tentu kita akan jadikan sudahlah hujan itu setiap hari Ahad saja biar orang tidak pacaran biar orang tidak sana kemari hari Ahad pokoknya hujan terus nah biar orang Kristen tidak pergi ke gereja Nah, orang Kristen kalau yang menurunkan hujan sudah kejadikan hari Jumat. Biar kaum muslimin tidak pergi Jumatan. Nah, begitu. Orang Yahudi juga begitu. Kalau begitu kita turunkan hujan saja pada hari Jumat eh, dan juga pada hari Ahad biar orang kaum muslimin tidak Jumatan, orang Nasoro ini tidak pergi ke gereja. Ini kalau yang ngatur manusia. Ternyata tidak mampu. Sudah saya sebutkan di baratnya belik namanya manggis. Nah, ngerobyong, robyong, robyong. Banyak lagi. Masyarakat berkumpul. Datangkan dukun untuk menurunkan hujan pada malam Jumat Kliwon. Nah, semua ditarik duit. Nah, dukunnya diundang. Ternyata malam Jumat Kliwon suasana terang. Tidak ada awan di atas. Nah, tidak turun hujan. Itu tidak kapok-kapok juga. Nah, sudah bayar, sudah dukunya tidak bisa nurunkan hujan, besoknya masih ngundang lagi. Nah, begitu keadaannya. Ya, tidak mampu menurunkan hujan kalau saatnya kita nah, kita yang ngatur, kita jadikan sudahlah negara Saudi, negara Yaman kita bagilah. Nah, kita bagi. Masa turunnya di Indonesia terus? Kita bagi di sana sedikit sodakoh. Nah, kan begitu. Tidak bisa. Nah, kadang di Saudi hujan setahun hanya tiga kali. Di Yaman juga begitu. Nah, di Indonesia kadang tiap hari hujan. Sampai mereka membuat nah apa sih bulan Januari hujan sehari-hari, Desember gede-gede ini sumber. Nah, katanya begitu. tapi pernah saya amati, katanya Januari hujan sehari-hari. Ini tidak hujan lama ini gimana ini? Berarti keliru nah, penghitungannya. Desember katanya gede gede sumber, ternyata tidak banjir. Jadi beraneka ragam manusia. Nah, ini menunjukkan sekali lagi ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadikan kita Nah, kalau bukan saya ah sudah ini gagal semua. Jangan begitu, ini kesombongan tidak boleh. Semua tidak boleh. Kalau Allah menghendaki sudahlah kalian itu mati. Nah, tidak bisa ngomong lagi. Itu perkara mudah. Idza aradallahu syai'a ayyakul akun fayakun kalau nah menghendaki suatu perkara kun fayakun jadi jadi sudah. Aku mati besok mati. Nah. Tapi ini berkaitan dengan apa? Hidayah makan, minum, pakaian dan seterusnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, ilahuna.